Cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram tidak ada kecuali khinzir. Yes. Jadi cara mazhab Imam Malik yang haram itu hanya satu di dunia yaitu khinzir, celeng babi, hewan loh ya. Terus dan hewan sing dinabin mislabin yaitu sing duwe paruh kuat. Paruh kuat utawa sing duwe cengkraman kuat. Terus tapi Imam Malik dhewe ora roh contone, Imam Syafi'i ora roh Nate wonten kiai nyontoh dibantah. Cengkeraman kuat itu piye? Contone kok bidu. Bidu nak nyengkrem kuat, pancen bidu kuat nggih kuat, alap-alap nggih. Dan nak saiki manuk cendet gutilan sing cilik-cilik nu ora kuat. Tapi ana kiai sing ora kuat tak cara hewan sak levele. Kanggo laler utawa kanggo ulat sing dadi makanane ya kuat, nyatane mati tenan. <laughs> sono kiai dembantah nih, Depan nih mangan kudu duwe cengkraman kuat kok. Ora oleh kuat. <laughs> Ra mangan mangan nih Mangane kudu berbu berbu. Ya, itu terus hilang. Tapi yang jelas khilaf itu udah ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liane khinzir itu halal. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fi ma'uh ya ilayya muharraman ala to iniyat amuhu illa ayaku namai tadan al masuhan awlahma khinzir. Ya. Terus awfiskan uhilal garibil wak menyangkut nyebute. Tapi yang jelas kewan disebut yang mesti haram itu mati, batang. Ya. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram, yang akan dimakan oleh seorang yang makan. Ala atau ini ya, ayaku namai batang, kecuali itu batang. Ya. Audama masuhan atau geteh, Jawa dideh. Aulahma khinzirin utawa babi. Alfis kon uhilali lagi atau hewan halal tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala. Sama ini dubiha bismillah dipotong tanpa nyebut nama Itu yang disebut Quran tetap baku untuk daging tetap Allah manapa jinsir. Sehingga Imam Malik darah ini mangan daging asli mau makruh Banyak lah kasarot kados kuwadal, kados ulo. semua pokoke standare nggih ngerek, nggrekwe ra apa mangan ulo panganan kono tikus. <laughs> Lha iki sampean lho nggih boten. Sampean nak madhabe Malik ngoten, sampean nak ngaji zaman ngaji begini? nggih boten. Tak krungu mbaw, madhab Malik kok sing haram. Hampir gak ada gitu madhab napa? Malik gue hampir gak ada. Terus madhab Syafi'i, dua kok itu sing dua hampir semuanya haram. Imam Syafi'i di kok itu Kulu khayawanin lam yarit nasun bitahlil wala bitahrim. Fakul lumat tahbasadul arok wa tiba asalimah bahwa haramun. Meniku asli tek Dawi Imam Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram. Ya, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi. Dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok. Istahbasadul arok Wat tiba asalimah. Dan orang yang masih waras juga nganggap jorok, maka haram. Tiba asal lima. Jadi tiba asal lima mau sampai roh cacing cici ya haram. Ya, tapi mau matalar atau cici. Jadi itu ukurannya relatif lagi kan kalau iya. pokoknya nak watak sing waras, itu darah isi. Nak wong Jawa rata-rata sepakat kan cacing gitu. Enggak terus kena fungsi, terus hilang jijik ya. Marahi penyakit mah mari. Mulai <laughs> nih, eh, mulai bolak balik matur. Ilmu agama benar-benar. kontek. Mergo ketika secara sain itu dilawan, itu benar ilmu agama nyoro. Misalnya ngeten, agama ngaram nuloh. gue kiai ngotot ngaram nuloh. Karena ono seorang peneliti atau seorang ahli medis menyatakan ulo fungsinya ini ini gunanya ini ini. Terus gue terus ngono kok haram. Jadi <laughs> boleh bisa nasib ilmu agama dilawan ilmu rasional. Mulai dari zaman nabi gitu. Iki misalnya ngaram nulo. ada ngono ada penelitian. Ulo kena ngene-ngene fungsi nih. Ngono kok haram eman eh, kan. Jadi ya kok sampean nyesali asu najis. Wong hewan sehebat itu, sefungsi itu kok darani lah. Lah sebenarnya agama nganti kiamat ya. nasi pengen Musibah pengen Semua teori pengetahuan itu arahnya tidak nyebut Allah. Mulai minggu-minggu ini kalau suka nih ilmu. Minggu-minggu ini niku kula mikir, pas munajat temu pengiran. Saya tidak mikir di depan dia itu di depan jenengan anda. Saya pas munajat dengan Allah itu mikir. Ayat Quran sing ngono gunane melafat Allah tok. Da sing iso bedakno. Ini kan wonten sing ngapal Quran ini, sekseni omongan kula. Karena ketika Allah tidak disebut, itu teori Quran itu mirip kok teori ilmu alam. Misalnya saya contohkan ya, teman. Manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah, rodok gede kuat. Pas sakrukin kuat-kuat, umur telung puluh tahun. Enggak, nak wis tuwek, nunuk-nunuk meneh nggih, Itu secara teori sosial, kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang begitu. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika mengatakan begitu, orang Cina mengatakan Berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allah ladzi kalau min dzofin, jalan jalan min kuatan, kuatan jalan jalan ja'ala min ba'di wasaibah. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Sing iso bedakno ya lafat Allah iku wong Islam meyakini nak ngono iku kersane Allah iso bedakno Allah tok. Kulo sampe sujud nang wiran saking syukur kulo. Sing iso bedakno ilmu ne Quran ora nyebut Allah tok niku. Mergo andekan gak ana unsur Allah iku wong PKI ya ora ngono iku wong cilik sithik gedhe digasan ABG ber mbok tuwek menen nunuk-nunuk ndredeg. Iku ora usah Quran lah ya mesti ngoten. Nggih mboten. Sing iso bedakno disebut kata Allah niku. Ya iku wong Islam ngunturno ngene iku krana Allah. Ntar aku kena aku kena amat tasa upes <laughs> pokoknya kabel kena ya Tapi tasa mu kok pas umat Jadi <laughs> iman kebutuhan orang Islam rasa ngerti ini pas umat Ya aku ngono terus Orang anak umat sufi ini yang apa, orang umat sufi ini yang apa ya Itu sing sebedan Allah tok. Dalam teori astronomi juga gitu. Quran ngakui misalnya lasam suyam bagi laha antut rikal komar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasfa wal qamara qaddarna humana zila hatta ada kal urjunil qadim sampai saat terusnya zalika taqdirul azizil alim semua orbit atau tata surya kaya itu adalah keputusan Allah al azizil Andai kan tidak ada kata Allah itu sudah sama dengan teori astronomi yang lain. Karena Quran juga ngakui secara rasional begitu. Lasam suyam bahilah antudrikal komar. Matahari tidak mungkin nyelip bola. Lasam suyam bahilah antudrikal komar. Karena orang tahu semua matahari menyelesaikan putaran setahun ke empat enam bulan per, bu, per bulan selesai. Mestinya cepat enam bulan, per bulan selesai. Matahari mau ping papat terjadi musim papat nih. Artinya andai kan tidak ada kata Allah kan sama gitu. Sing bedakno ya mergo ana sing kata kedirul azizil ali. Wong Islam ngunsurno bahwa tata surya kaya itu kersane Allah. Lah wong astronom ya ora, itu hukum alam. Nah, gempa ki Termasuk masih wong Islam sing terpelajar ki darani gempa itu karena ada patahan yang bergerak bergeser. Beda wong Islam nyebut Allah, itu kersane Allah pada fenomena alam kayak itu. Orang enggak eh, Islam enggak nyebut tapi tetap sepakat jenenge hmm. baik bumi godang mesti sepakat. <laughs> Ini iya, masalahnya nyebutin tok niku. Lah iku sing dimaksud ayat ini, mulane sing hafal Quran niku pulau tulung. Niku digolek ya ya. Sing lah niku kula niku hafal wis kadung hafal tenan malah kon golek ayat ora roh kula. Nah, ayate hafal. Akhirnya itu yang dimaksud Quran zalikum bi annahu idza ya wa wahdahu kafar tuh ba yusraf tuh. Gara-gara hmm. wong kafir tuh benci azab, mergo nak disebut Allah gak terima. Nak disebut nih malah tri terima. Jadi misalnya ono wong nak ateis atau PKI, bocah aku cilik, bar cilik iku tua bar tua iku bar bocah cilik, bar cilik kuat. Bar kuat letate engko tua meneh terus lemahnya neh gredeg Lah iku kersane Allah. Eh iku ora kersane Allah, ngger wong gak ngene iku. Nggih. <laughs> Jadi saat ini mau ketok, bedanya orang Islam dengan orang Islam iku wong Islam nyebut Allah. Kulo niku munajat, kulo lho. Nek sampean ra iso nerangno ra sampean melok ge kesimpulan ngono malah kok keliru. <laughs> malah keliru em <laughs> Malah gak karu-karuan. Kaya bos. Ndak artinya memang bedane teng mriku. Tapi sampean ora sampe melok niku lak cerita, kulo kan kulo ya kulo. Artinya ra perlu ngibano sampe Wong libatno sak level. <laughs> Tapi masuk akal mereka wonten debat. Jadi wonten guru meyakini nak wong mugah bulan itu orang mungkin. dua lil Quran hadis. Muridnya buanta. Buatan nak cara kula mungkin. Buanta santai. guru ini barang kakak pun Pokoknya cara aku orang mungkin. Nyempun ya bahan acara jangan ora mungkin. Mun kula buatin bantah. lagi mau udah bantah nanti jam-jaman nanti suwi. Nah, mari jenengan dalil Quran hadis bareng. Nak jenengan dalil mungkin sampai nama anak ini keliru. Tapi nak muni cara kula nggih pun cara jenengan nampi bener. Terus ane gak elek. Cemari kula ora trimo sampean dalil. Nak dalil iso wae sampean salah tafsir.